Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan qala wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa. Dan ia merupakan kalimat takwa dan ia merupakan ya urwatul wuthqa. Ya, tali yang kuat. Wa hiya allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dan dia merupakan kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim tetap tinggal pada anak keturunannya agar anak keturunannya itu bisa kembali وليس المراد قولها باللسان lisan ma'al jahli dan bukan maksud dari ya kalimat ini adalah sekedar mengucapkan dengan lisan ya tapi jahil akan maknanya kenapa begitu fa innal munafiqina karena orang-orang munafikin dulu yaqulunaha mereka mengucapkannya mengucapkan la ilaha illallah bahkan mereka bukan sekadar mengucapkan mereka berjihad mereka mengerjakan syiar-syiar Islam yang yang tampak ya karena kalau mereka menampakkan kekufuran maka ya sebagian orang yang memiliki syubhat ya dalam perkara al bil jahal mereka katakan bahwa orang-orang munafikin nggak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kif hadza syubhat atau bukan syubhat syubhat padahal perkaranya wadih apa jawabnya ya ya karena mereka munafikun apa arti munafik menampakkan keislaman menyembunyikan iya. kufuran. Hmm. Kalau mereka menampakkan kufuran, berarti jadi orang kafir jelas dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan tapi karena yang mereka tampakkan keislaman, ya lam yaqtulhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak membunuhnya. Fainal munafiqina yaqulunaha karena orang-orang munafik dahulu mengucapkan ini, mengucapkan la ilaha illallah. Wa hum tahdal kuffar, sedangkan mereka lebih rendah dari orang kafir di akhirat. Di mana mereka? Fit darkil asfali minan nar tempat mereka ada di ya lembah terendah dari neraka jahanam. Ini orang munafik. Ya. Yang mengucapkannya. Berarti dari sini jelas bahwa mujarrad talaffuz bila ilaha illallah ala kafir. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah apakah ini cukup? Belum cukup. Kalau kalau nafa'ahum cukup bagi bagi orang yang mengucapkannya la nafa'al musyrik la, la nafa'al munafiqin tentu berguna bagi orang-orang munafik. Ya. Tapi maksud di sini tidak berguna bagi mereka fil akhirah. Kita harus bedakan hukum dunia hukum akhirat. Adapun di dunia munafik nafa'ahum nafa'ahum. Orang munafik ketika mengucapkan la ilaha illallah apakah berguna kalimat la ilaha illallah? Berguna. Ya, ajilan sekarang, ya la ajila. Bukan nanti di akhirat. Artinya eh, apa? Uh, eh, musallim alaih kita ucapkan salam kepadanya, ya kan? dari hukum-hukum Islam al-zahir akan tapi fil akhirah ya mana fa'um maka perkataan Syekh di sini fa innal munafiqina yaqulunaha sesungguhnya orang-orang munafik dahulu mengucapkannya wa hum tahtal kuffar sedangkan di akhirat mereka lebih rendah dari orang kafir berarti hukum di mana hukum akhirat hukum akhirat fid darkil asfali minan nar mereka tempatnya di eh, lembah ter terdalam dari neraka wa ma'a kaunihim Padahal mereka yusallun wa yatasaddaqun. Berarti kan? Mereka salat, mereka sedekah dan mereka mengerjakan amalan-amalan Islam lainnya. Ya, seperti misalnya jihad, seperti misalnya haji, seperti misalnya umrah. Ya, kan tapi ya kendati pun demikian orang yang tidak ya yang hanya sekedar mengucapkannya. Orang yang hanya sekedar mengucapkannya, kemudian tidak memahaminya atau dia memahami tapi tidak mengamalkan kandungannya. Ya, sekedar mengucapkannya tapi kan cuma mengucapkan tapi tidak memahaminya ya tidak memahami nggak paham atau bahkan tidak mau mengamalkan kandungannya ya ayu ma'asan malai baik hum umum hum munafikun mereka atau orang munafik dulu nah, ada yakuluha yang ini mengucapkannya nggak paham maknanya nggak paham maknanya tidak mau mengamalkan kandungannya Ya, la yusallu ketika datang salat tidak salat, datang puasa enggak puasa. Nanti kan enggak puasa ya. ya. Ini sudah dibahas dalam usul sita. Dan tanzir banyak, permisalan di alam kita banyak, ya. Manusia-manusia yang katanya muslim, ya, akan tapi wallahu a'lam mahaluh. Apa hakikat mereka yang sesungguhnya? Berarti kan la yusallu datang salat, enggak salat. Ya, bahkan taraka salat kulliyan, meninggalkan salat ya seluruhnya. Datang perintah puasa, enggak puasa. Ya, diajak minum-minum, minum-minum, diajak berzina, berzina. Ya, diajak selingkuh-selingkuh. Ya, kemudian ketika mereka diajak untuk ziarah kubur syirik, ikut. Dianggap sebagai ketaatan. Tidak tertinggal padanya cuma apa? Syahadat la ilaha illallah. Ya. Ketika datang perintah jihad, menuduh orang yang yang yang yang, yang, yang menyerukan jihad mutatarrif. Ya. Khawarij, menuduhnya dengan tuduhan ekstremis, ya fanatik ya dan seterusnya ya ayuhum ahsan mana dari mereka lebih baik ya mereka atau haula munafiqun ya yang mereka ya mengucapkan juga la ilaha sama seperti orang akan tapi dalam amal amalan Islam zahirah menampakkannya zaman Nabi menampakkannya ada perintah salat yusallun ada perintah sedekah sedekah ada puasa Ramadan kenapa kalau mereka menampakkan justru Kebalikannya ada perintah sholat, nggak mau sholat, zahiru amru Jelas perkara perkara Tapi di zaman sekarang, ya, hal fakirun ya ikhwan. Ya, apakah antum ya perhatikan realita yang ada di hadapan kita? Ya, orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, mengerjakan berbagai macam mungkarat, ketika diajak taat, ketaatannya adalah ziarah kubur. Minta-minta kepada orang soleh. Menganggap bahwa itu adalah Islam. Kemudian, ya, Sebagian kita mengatakan hum muslimun walaupun tidak tinggal kecuali Allah. Bukankah ini ya tidak lain merupakan ya manhaj dari akidahnya Murji'ah al karamiyah Akidah Murji'ah karamiyah bukan akidah tuh ya as-salaf wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Perhatikan uh, <clears throat> realita kita tentang orang munafikin. maka unihim yusallun ya wa yutasaddaqun padahal mereka sholat dan mereka puasa atau mereka bersedekah. Ya, kan tapi mereka di mana tempatnya? Fi darkil asfali minan nar. Baik, kita akan bahas ya. <clears throat> Satu persatu dari penjelasan Syekh. <clears throat> Tadi telah kita singgung bahwa kalimat ini merupakan fariqah bainal kufri wal Islam, <clears throat> merupakan pembeda antara kekufuran dan keislaman. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam ya risalah beliau <clears throat> dari rasail syakhsiyahnya pada halaman yang ke-60 beliau berkata bal nusyidullah ala na, ala ma na'lamuhu ala ma ya'lamuhu min qulubina bahkan aku persaksikan Allah atas apa yang dia ketahui dari keyakinan kami bi anna man amila bit tauhid wa barang siapa yang mengamalkan tauhid wa tabarra'a minasy syirki wa ahlihi dan dia berlepas dari kesyirikan dan pelakunya fahuwal muslimu fi ayyi zamanin wa fi ayyi makan maka dialah muslim ya kapanpun dan dimanapun maka siapa muslim orang yang mengamalkan tauhid berlepas dari kesyirikan tanpa ini laisa muslim karena la ilaha illallah ruknan asasiyan dua rukun asasi yang kalau hanya terpenuhi satunya tidak terpenuhi padanya tauhid ini juga diantara perkara yang ajaib di tengah orang yang belajar tauhid. Mengatakan kalimat la ilaha ruknan asasian. Apa maknanya rukun? Masalah rukun salat berapa? Kemudian hilang darinya satu rukun dia katakan salatnya ada. Nah, kan? Ya. Rukun la ilaha illallah dua tidak terpenuhi padanya satu rukun dia katakan orang itu muslim ini syai'un ajib ini perkara juga yang yang ajaib rukun salat adalah an-nafi wal itsbat seperti nanti akan datang keterangannya kata beliau qala Bianna man amila bitauhid wa tabara'a minasyirik. Bahwa barang siapa yang mengamalkan tauhid, rukun yang pertama. Ya. Wa tabara'a minasyirik, rukun yang kedua, berlepas dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Fa wal muslimu fi ayyi zamanin wa ayyi makan. Maka dialah muslim di ya kapanpun dan dimanapun. Baik, dalam risalah yang lainnya beliau mengatakan <clears throat> kata beliau ya, ini nggak apa ya nukilin insyaallah ini semakin memperkaya ya, pengetahuan kita. Kata beliau qala dalam risalah ya yang ke-24 dari Rasalah Syakhsiyah pada halaman 166. Kata beliau menjelaskan akan makna at-tauhid bahwa dia adalah fariqah baina ya al-kufri wal Islam. Bahwa dia adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Kata beliau qala fa'lam anna tauhidah. Alladhi da'at ilaihi rusul min awalim ila akhirim. Ketahuilah bahwa tauhid yang diseru oleh seluruh rasul. Ya, oleh seluruh rasul. Ya, yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama adalah Nuh, yang terakhir adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifradullah bil ibadah. Ya, hanya ibadah kepada Allah inilah tauhid. Ya, kulluha memberikan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Laisa fiha haqqun limalakin muqarrab. Tidak ada hak ya keberhakan maksudnya dari ibadah itu baik untuk malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus fadlan an ghairihima terlebih lagi selain keduanya kata beliau qala faman famin dzalika maka dari situ la yud'a illa iya tidak boleh diseru kecuali dia ya, kemudian beliau mengutip firman Allah kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada kemudian kata beliau ini maudhu syahid faman 'abada Allah lailan wa naharan Perhatikan ini darinya kita mengetahui apa itu syirik. Ya. Dahulu kita mengetahui ya firman Allah Az-Zumar. Ayat berapa? Tiga. Tiga udah hafal. Ayatnya udah hafal. Nah, jangan nomornya aja kayak orang ini inter gitu. <laughs> ya, hafalin juga ya Arabiknya. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna la syafa'a Ya. Walladzina takhadu min duni awliya ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kalau antum tanya kepada orang yang katanya belajar tauhid, apa kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah SAW dia bilang syirik dalam perkara uluhiyah. Syirik dalam perkara uluhiyah. Oke, syirik dalam perkara uluhiyah. Apakah sudah dia sampai kepada makna yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syirik dalam perkara uluhiyah dari jenis apa? Tawassul. Dari jenis tawassul. Ini perkara amrun muhimun jiddan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang sudah bisa menjawab kesyirikan yang diperangi Nabi SAW adalah kesyirikan dalam perkara uluhiyah belum tahu jenis kesyirikan uluhiyah yang seperti apa yang dahulu diperangi Nabi SAW belum tahu ya, belum sadar belum terhenyak nah di sini adalah contohnya di sini contohnya pada risalah beliau yang ke ya 24 dari Majmu'ah Rasail Asy-Syakhsiyah ini juga terdapat dalam kitab Durarus Saniyah Perhatikan kata beliau, "Faman abadallaha." Hmm. Ini juga disebutkan dalam Kashfus Syubuhat bagi siapa yang ta'ammalah. Perlu ta'ammul memang. Gak bisa cuma lewat. Hmm. Ya. Gak bisa cuma lewat, apalagi ngaji sudah seminggu sekali, kadang bolong. Kadang yang bolong ustadznya, kadang yang bolong siapa? Ada yang bolong muridnya. Kemudian mengatakan fahim tauhid. Kami sudah paham tauhid. Bolong tauhidnya saja. Hmm. Akhirnya yang bolong tauhidnya persis kata Pak Dayat. <laughs> kan contoh yang beliau katakan. Ya, untuk kita memahami dinul, dinul anbiya, agamanya para nabi dan agamanya orang-orang musyrikin. Kata beliau, "Faman abadallaha lailan wa nahara." Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah siang dan malam. yang dan beribadah kepada Allah. Ya salat, puasa dan seterusnya. Thumma da'a nabiyan awwaliyan inda qabrihi. Kemudian di samping itu dia menyeru nabi atau menyuruh menyuruh wali di kuburannya faqad ittakhadha ilahain itsnain berarti disitulah sebenarnya dia telah mengambil dua dua ilah dua sembahan ya enggak berarti dia telah menyekutukan Allah azza wajal dia beribadah kepada Allah di samping itu dia beribadah kepada selain Allah walam yashhad alla ilaha illallah hakikatnya dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah belum bersaksi dengan la ilaha illallah li'anna al ilaha wal mad'u karena yang namanya ilah itulah adalah yang diseru. Kama yaf'aluhu kama yaf'alul musyrikuna al-yauma. Perhatikan, seperti yang dilakukan oleh musyrikin sekarang. Tadi kita sebut musyrikun, kemudian dengan contohnya ternyata musyrikun ini maksud siapa? Muslimun yang bahasa bisyir. Sekarang beliau juga katakan, enggak berbeda dengan ucapan beliau tadi. Di sini pun beliau katakan, seperti yang dilakukan oleh musyrikin sekarang di kuburannya Zubair. Berarti musyrik ini musyrikun asli atau musyrikun muslimun murtad? Muslimun yang murtad disebabkan syirik akbar. Dan bahasa beliau bukan muslimun, bahasa beliau apa? Musyrikun. Hah, lah wadih jelas. Ya, bahkan bukan hanya kepada orang awamnya ucapan beliau sampai kepada gembong-gembongnya. Dalam beberapa inukilan beliau katakan ulamaul musyrikin. Hmm. Beliau bahasakan dengan bahasa apa? Ulamaul musyrikin ya bahkan dengan bahasa yang lebih serap lagi seperti kemarin kita nukil ya kal kal abi kita wa ambalihim seperti anjing abi kita hmm. wal kilabul akal fir kharaj dan anjing-anjing hmm. lainnya di kharaj ya hmm. ini bukannya yang seperti ini ya sekedar seorang mengumbar sesat la melainkan apa ghirah yang terus menyala dalam masalah tauhid terus menyala dalam masalah tauhid dan di inilah dandanahnya Rasulullah SAW beliau tidak belum merasa tenang sampai tidak ada di buka bumi ini kesyirikan. Ya. Ketika beliau sudah sampai di Madinah, beliau mengutus para sahabatnya dengan mengatakan man yurihuna. Siapa yang bisa menenangkan hatiku? Dari apa? Dari Dzil Khalasah yang masih disembah di Yaman. Datang Jarir dengan beberapa temannya kemudian berangkat. Berangkat ke sana. Ya, dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Dzil Khalasah telah ditumpas, telah dirubuhkan dan seterusnya. kabar Nabi pun bertakbir tujuh kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuh kali. Menyatakan kegembiraannya, menyatakan ketenangannya. Artinya, ya beliau belum merasa tenang selagi masih ada kesyirikan di di, di muka bumi. Adapun kita kesyirikan di sekeliling kita, ya apa kita goyang? Hmm. ya. Tapi apa yang sebenarnya kita goyang? Yang menjadi yang menjadi ya fitnah terbesar di kita, ya Allah ya tidak sebanding dengan perkara yang kita bahas. Tidak sebanding dengan apa yang kita kita bahas. Berarti kan apa yang dikatakan oleh Syekh qala kama yaf'al musyrikun al-yawma inda qabri Zubair. Berarti dengan musyrik ini siapa? Muslimun murtadun. Seperti yang dilakukan oleh musyrikin di kuburan Zubair. Bukan Nasara. Yang hmm. Nasara enggak melakukan ini, bukan Yahud. Ya, bukan pula orang Hindu Buddha tapi muslimunan murtadun. Kama yaf'alul musyrikuna Hal yauma 'inda qabri Zubair. Seperti yang dilakukan oleh musyrikin di masa ini di kuburannya Zubair. Maksudnya ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diibadahi kuburannya juga. Abu Abdul Qadir atau Abdul Qadir. Perhatikan nukilan beliau yang lain yang sering dijadikan hujah oleh mereka yang memberi uzur dalam perkara ini, ya. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburannya siapa? Abdul, Abdul Qadir. Bandingkan dengan nukilan ini, ya. Apakah bertabrakan? Secara zahir bertabrakan, tapi pada hakikatnya tidak bertabrakan. Ya, karena per, karena yang muhkam dari beliau bahwa mereka musyrikun. Akan tapi kondisi beliau katakan katakan kami tidak mengkafirkan itu disebabkan karena maslahat dakwah. Ya, karena maslahat dakwah. Karena mungkin beliau mungkin yukhfi, ya. Beliau e, pertama-tama harus menyembunyikan disebabkan kesyirikan yang muntasyirah, kesyirikan yang sadatul alam yang memenuhi alam sehingga yukhfi sehingga ada mutasrih tidak terang-terangan bukan berarti menafikan keyakinan hati ya kan? Hmm. Bisa jadi hmm. keyakinan hati bahwa mereka kufar. Akan tapi la yusarrih, tidak terang-terangan disebabkan karena apa? Maslahat dakwah. Atau mungkin kemungkinan yang lain memang lam yatabayyan ketika itu belum jelas oleh beliau atau menyangka bahwa perkaranya ada khilaf tapi belakangan tampak olehnya bahwa perkaranya ijma'iyah. Hmm. Ijma'iyah. Dan yang seperti ini bukan aib pada diri seorang bahwa dahulu mereka berpendapat demikian, kemudian belakangan dia berpendapat mana yang menurutnya lebih benar, bukan merupakan aib. Apalagi ada nukilan dari Syekh Muhammad bin Wahab bahwa beliau sendiri mengaku dahulu aku belum terdidik di atas akidah tauhid. Ada nukilan dari beliau. Apalagi tulisan terakhir saya di tauhid tauhid first saya ungkap itu. Ya. Bahwa beliau sendiri mengakui bahwa dahulu saya belum ya terdidik di atas akidah tauhid ya sehingga tidak mengerti perkara ini sampai datang hidayah dari Allah yang Allah anugerahkan aku dengannya. Nah, al ya ini diantara perkara yang sering dijadikan ya iskal oleh sebagian orang. Padahal ya perkataan beliau rahimahullahu taala ya <clears throat> tidak sama ya dan tarjih salah satunya tanpa dalil adalah tahakkum. Ya, memilih salah satunya kemudian menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Wahab dari dua perkataan beliau yang tampaknya bertentangan ya tanpa dalil saya katakan tanpa dalil tanpa penguat itu namanya tahakum ya namanya memperkosa nusus nas nas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini beliau katakan kama yafal musyrikun al-yaum inda qabr Zubair seperti yang dilakukan oleh musyrikin sekarang ini di kuburannya Zubair atau kuburannya Abdul Qadir atau ghairihim atau selain mereka wa kama yuf'al qabla hadza inda qabri Zaid, bahkan yang sebelum ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh mereka di kuburannya Zaid, maksudnya Zaid bin khattab sahabi. Wa ghairihi dan selainnya. Wa man dzabaha lillahi al fadhiyah Ya, ini juga permisalan. Maka barang siapa yang menyembelih untuk Allah seribu sembelihan. Untuk siapa? Untuk Allah seribu sembelihan. Thumma dzabaha nabi. Kemudian ada satu sembelihan yang dia sembelih untuk Nabi hmm. atau selainnya faqad ja'ala ilahaini Berarti dia telah menjadikan ya dua sesembahan atau dia telah ya, dia telah mempersekutukan Allah Azza Wajal ya dengan dengan makhluknya. Ya, begitu juga orang yang telah yang melakukan yusolli eh, siang dan malam puasa setiap Ramadan kemudian menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk makam dan seterusnya. Maka dia telah menjadikan untuk Allah Azza wa Jal <clears throat> ya tandingan wallahu taala ala wa alam <clears throat> Baik yang kedua adalah wahia kalimatut taqwa ini insyaallah yang terakhir ya hari ini dan itu kalimat ini juga merupakan kalimat takwa ya jadi kalimat la ilaha illallah asma dia memiliki banyak nama <clears throat> disebut juga dengan kalimat ikhlas disebut juga dengan kalimat takwa disebut kalimat ikhlas karena apa karena yukhlis sahibahu min syawa'ib syirik mengikhlaskan itu membersihkan orang yang mengucapkannya ya dari jaring-jaring kesyirikan ya tapi harus dengan apa memahami memahami maknanya ya orang kita ya mengucapkannya tidak paham maknanya orang dulu menolaknya paham akan maknanya paham akan maknanya tapi mereka menolaknya maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam syarat dalam kasus syubhat fala khaira fi rajulin maka tidak ada kebaikan pada diri seorang ya juhalu Quraisy a'lam minhu bi kalimati la ilaha orang-orang jahil Quraisy lebih paham daripada dia akan makna la ilaha illallah <clears throat> disebut juga dengan kalimat takwa ya disebut dengan kalimat takwa li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jal ya taqihi minan nar disebut kalimat takwa karena Barang siapa yang mengucapkannya ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dia akan melindunginya dari neraka. Ya, melindunginya dari neraka. Karena takwa Allah ya at-taqiyah ya atau tuqiyah yang artinya adalah pelindung ya yaitu melindungi jadi neraka jahanam ya wali anna di amal bir dan juga karena kalimat ini membuahkan amalan-amalan kebajikan ya wali anna taqwa hiya a'malul bir wat ta'ah karena dia merupakan amalan kebajikan dan amalan kotoran melindunginya dari dari neraka ya apakah ya dari baik melindungi neraka yaitu dari khulud finnar dari kekekalan di neraka ya dari kekekalan di neraka ya adapun apabila orang yang mengucapkannya dan terdapat pada dirinya al maasi wa dzunub maksiat dan dosa ya tapi tidak terdapat pada dirinya kesyirikan dari jenis yang akbar apa kalimat la ilaha illallah melindunginya nah melindunginya akan tapi perlindungan yang tidak sempurna ya perlindungan yang tidak sempurna sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan ya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala <clears throat> alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun adalah orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya tidak mengotori tauhidnya dengan kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang mendapat ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah mendapat petunjuk. Keamanan dua. Amnul mutlak wa mutlakul aman. Keamanan yang mutlak adalah keamanan yang sempurna. Yaitu siapa? Orang yang mengucapkan la ilallah dan dia tidak terjatuh kepada berbagai macam kezaliman. Ya adapun yang kedua adalah mutlakul aman yaitu keamanan yang naqis keamanan yang kurang yaitu siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah selamat dari syirik akbar. Ya, hmm. akan tapi jatuh kepada berbagai macam kezaliman. Ya. Artinya walaupun demikian masiruhu ila jannah. Tempat kembalinya ke hmm. ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami saatil an ikhwan. Baik. Aktafi insyaallah. Kita cukupkan jazakallahu khair. Barakallahu afwan ala ya, al italah. Allah anak kepanjangan diingetin aja kalau kepanjangan. <laughs> Apa saat Sudah kepanjangan, udah jam 7. Akta, insya InsyaAllah Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.